Demikian juga dari rukun-rukun iman yang lain para malaikat Allah, kemudian kitab-kitab Allah, para rasulnya, kemudian juga hari akhir, urutan-urutan kejadian pada hari kiamat, kemudian juga tentang Al-Qadar, Al-Qadar, tentang takdir. Kemudian juga terakhir disebutkan bahwa di dalam doa-doa orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal ada manfaat itu termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi doa il ahya wa sadaqatihim manfaatun lil amwat. Dan di dalam doanya orang-orang hidup dan sedekah-sedekah mereka ada manfaat bagi orang yang sudah meninggal. Dengan perincian yang kita kemarin sebutkan di antaranya bahwa dari sedekah ada manfaat untuk orang yang sudah meninggal dari anak-anak mereka. Dia bersedekah diniatkan untuk orang tuanya untuk ini sampai ya demikian namun selain itu maka tidak ada dalil menunjukkan kecuali mereka menyebutkan dalam permasalahan yang lain seperti seseorang banyak mencuri mengambil barang orang lain bagaimana dia bersedekah Abdul yang dia mendatangi orang yang dia dolimi yang dia ambil hartanya tersebut minta maaf atau mengganti di samping juga dari syarat taubat yang lainnya untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, merasa menyesal, tidak mengulangi. Tetapi kalau kemudian tidak mungkin kan dia mendatangi orang yang dia curi barangnya tersebut atau tidak diketahui siapa yang memiliki barang tersebut, dia bersedekah diniatkan untuk orang yang dia curi tersebut. Ya demikian disebutkan. Kami secara umum yang tadi kita sebutkan. Berikutnya beliau menyebutkan, Allah Ta'ala Wallahu taala yastajibu da'wat wa yaqdil hajat. nimbasan yang bagus tentang doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala, Allah Subhanahu wa taala yastajibu da'wat, mengijabahi doa-doa. Wa yaqdil hajat dan memenuhi hajat-hajat keperluan-keperluan hambanya. Ini menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa kita berdoa kepada Allah SWT meminta kepada Allah SWT Karena Allah lah yang memenuhi hajat kebutuhan kita. Adapun makhluk mungkin di antara mereka memberikan kepada kita harta atau makanan atau rezeki itu hanyalah sebab saja. Yang memberikan semua adalah Allah SWT. Sebagaimana Nabi menyebutkan anak qasimun wa Allahu mu'ti. Aku yang membagi saja. Sedangkan Allah yang memberikan. Ya demikian. Jadi mahal itu hanyalah sebab. Semuanya yang memberikan hajat kita, keperluan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka menyebutkan dari lafaz Allah taala istajibu da'wat, Allah Subhanahu wa taala mengijabahi da'wat, doa-doa. Ini lafaz yang mendalam. Bukan berarti kemudian maknanya yaitu Allah mengabulkan doa, tidak. Coba kalau kita perhatikan lafaz ini. Ya, ini lafaz yang mendalam. Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa. Tidak dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa, tidak. Karena dalam riwayat yang lain nanti akan kita sebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Imam Hakim demikian juga Imam Tirmidzi bahwa seorang kalau dia itu berdoa ada tiga kemungkinan. Ya, ada tiga kemungkinan. Allah akan memenuhi apa yang dia minta tersebut. Atau kemungkinan yang kedua yaitu Allah SWT memalingkan kejelekan dari dia yang semisalnya. Atau yang ketiga, orang menyimpan pahalanya nanti di akhirat. Jadi demikian. Ya jadi lafaz Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa, yakni Allah Subhanahu wa taala menjawab doa. Bukan dengan lapat apa? Dengan lapat Allah mengabulkan doa. Ini. Ya nanti insyaallah kita lebih ya jelaskan masalah ini. <clears throat> Disebutkan oleh para, <clears throat> para ulama di antara dalilnya bisa kita lihat di sarah bagi Tawiyah yang ditulis oleh Imam Ibn Abdul Is Al-Hanafi rahimahullah. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Allah Subhanahu wa taala Rabbukum ud'uni. Ini wa qala rabbukum berkata Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uni berdoalah kalian kepadaku astajib lakum ini jawabnya. Ini saya aku mengijabahi untuk kalian. Yang tadi kita sebutkan, lafadznya apa di sini? Berdoalah kalian kepada Aku, kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengijabahi, akan menjawab. Allah tidak mengatakan aku akan mengabulkan, tidak, paham? Ya demikian. Jadi lafaz ini yang Allah sebutkan di Al-Qur'an demikian. Berdoalah kalian kepada Aku, niscaya aku akan mengijabahi, akan menjawab doa kalian. Paham? Jadi tidak disebutkan di sini Allah akan mengabulkan, tidak. Di samping itu juga kita harus yakin berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan badan yakin Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Tapi secara lafaz adalah demikian. Bisa ditulis hadis yang menjelaskan masalah ini bahwa doa seorang itu ya ada tiga kemungkinan. Bisa ditulis hadis yang dibawa oleh Imam Hakim dari sahabat ya, Hakim dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Ini seorang kalau berdoa itu tiga kemungkinan. Jangan kemudian ada, ada perasaan kita berarti mesti dikabulkan. Ya paham? Aku minta pada Allah demikian kalau nggak dikabulkan. Ya kita jangan kemudian merasa uh, eh, suud dan pada Allah SWT tidak berjelek sangka tidak karena Allah SWT menyebutkan dalam hadis yang dibawa oleh Abu Sa'id Khudri ini tentang apa yang Nabi sebutkan tentang doa seorang kepada Allah Subhanahu Wataala. Disebutkan oleh Abu Sa'id Khudri terlalu bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, "Mamin muslim bidak matin. Jadi tulis tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa. Laisa fiha ismun, tidak ada di dalamnya dosa. Tidaklah seorang muslim ya yang berdoa dengan suatu doa tidak ada di dalam doanya itu dosa. Karena ada sebagian orang itu berdoa, ya Allah berikan aku rezeki agar aku bisa ya berfoya-foya. Ini tidak boleh. Doa yang merupakan bentuk dosa atau bahkan untuk bisa ya minum minuman keras ya, atau yang lainnya dari perbuatan maksiat. Kemudian Nabi menyebutkan wala qati'ah. Ya, Wala qati'atur rahmi, demikian juga tidak memutus tali silaturahmi. Syaratnya demikian juga, doanya bukan doa untuk memutus tali persaudaraan. Kemudian Nabi melanjutkan ila atau Allah ahadun salah. Di sini sahih ya, sudah saya beri ini sahih banget. Ila atau Allah ihda salah kecuali Allah akan memberikan salah satu dari tiga. Ya tidaklah seorang muslim berdoa dalam suatu doa tidak ada di situ dosa, tidak ada di situ memutus tali silaturahmi kecuali Allah berikan kepadanya salah satu dari yang tiga. Apa itu? Imma ayu ajilalahu tahu. Bisa jadi Allah segerakan doanya. Ya, ini Allah kabulkan. Dikabulkan dia minta kepada Allah untuk diberikan anak, Allah kabulkan untuk mendapatkan pekerjaan Allah kabulkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau apa Al-Quran atau ini dan itu Allah kabulkan berdoa agar bisa membaca ya kitab gundul bisa ya dikabulkan oleh Allah Swt. atau urusan dunia yang lain ini kemungkinan pertama itu apa Allah segerakan doanya wa imma yang kedua apa firoha fil akhirah yang kedua kemungkinan Allah simpan doa tersebut laku bagi dia di akhirat. yakni Allah berikan pahala di akhirat. Paham? Tidak dikabulkan oleh Allah doanya, tapi apa? Disimpan pahalanya di akhirat nanti. Karena doa itu adalah ibadah. Sebuah hadis, doa wal ibadah. Doa dia adalah ibadah. Ya, sebenarnya doa mau ibadah itu adalah doa hadis Nah, doa otaknya ibadah, doa bisa dari Abdullah bin ah Ya, doa ya. Saya ulah hebat. Ya, yang saya adalah doa buat ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Nah, doa mau ibadah di sana semalik riwayat Imam At-Tirmidzi tentu doa Yang benar doa buat ibadah. Ya itu. Jadi kemungkinan kedua apa? Allah Subhanahu wa taala simpan pahala di akhirat. Jangan merasa sedih dengan tidak dikabulkan doa, itu pahala. Karena doa itu ibadah. Kemudian ketiga wa ima dari tulis wa ima ayusrif anhu minasu misraha. Allah palingkan dari dia kejelekan semisalnya. Ya, Allah palingkan dari dia, atau jauh, jauhkan dari dia kejelekan yang semisalnya. Orang kadang minta pada Allah, ya Allah berikan aku uang satu miliar rumah. Allah tidak kabulkan. Allah mungkin tahu kalau dia punya uang itu, dia gunakan untuk bermaksiat, tidak lagi menuntut ilmu, dia tidak lagi dekat dengan majelis taklim, dengan orang-orang fasik dan sebagainya. Nah itu paham. Jadi kalau kita perhatikan dari lafaz yang Allah sebutkan di surat Ghafir ayat 60 wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana mengatakan berdoalah kalian kepadaku, aku akan jawab. Ya, aku akan jawab, aku akan ijabahi untuk kalian. Jadi lafadznya apa? Aku akan jawab. Bukan aku akan kabulkan enggak. Karena tadi doa ada tiga kemungkinan. Yang pertama Allah kabulkan, ya segera Allah Allah kabulkan. Yang kedua adalah Allah simpan pahala di akhirat dari kabulkan sama sekali. Tapi itu pahala nanti di akhirat. Yang ketiga, ya Allah palingkan kejelekan yang semisalnya. Ya demikian. Eh, kemudian juga ada sebutan di situ ada dalil yang lain surat Al-Baqarah itu 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu ad da'i idza da'a. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentangku. Ini tentang Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qarib sungguhnya aku dekat. Ujibu ad da'i. Ujibu ad da'i. Aku mengijabahi, aku menjawab doa orang yang berdoa. Ini juga lafadznya apa? Aku menjawab. Bukan lafadznya aku mengabulkan. Paham? Dan kita harus Khotimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya berapa banyak perkara yang kita berdoa kepada Allah, ada berapa hal Allah Subhanahu wa taala palingkan pada diri kita, kan gitu. Yang Allah Subhanahu wa taala mempunyai keinginan yang baik pada diri kita. Ada sebagian ulama seperti mungkin menyebutkan bahkan meruntuh amran khirtali insyrof. Berapa banyak yang Allah engkau pilihkan perkara bagiku itu terpaling. Allah pilihkan untuk kita ini perkara tersebut terpaling dari kita. Kita tidak dapatkan. Bahwa mungkin dulu masa muda kita ingin menjadi ini dan itu, jadi dokter dan ini dan sebagainya. Allah palingkan, Allah berkehendak yang lain yang lebih bermanfaat bagi diri kita. Demikian juga mungkin menikahi fulana Allah palingkan, mungkin Allah kehendaki yang lainnya. Ya kan demikian. Jadi lafadznya di dalam Al-Quran ya yaitu apa? Uji budak da'i. Aku menjawab doa orang yang berdoa. Bukan aku mau kabulkan tidak. Demikian juga tadi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya demikian. <clears throat> Kemudian dalam doa kita harus perhatikan di samping tadi kita sebutkan bahwa tiga kemungkinan seorang itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kan kita secara secara asal kan berdoa karena apa? Agar Allah mengabulkan doa kita kan. Maka dari kita memenuhi beberapa adab ketika seorang berdoa. <clears throat> Sebutkan ya di pembahasan yang ada di Bulu Maram ya al habib Ibnu menyebutkan bab di akhir-akhir Bulu Maram itu tentang tentang doa. <clears throat> Maka kita baca di sini di Taudih Al-Ahkam. Juga menajar menyebutkan bab ad-du'a. Maka oleh Syekh Abdullah Al-Basam Rahmat taala menyebutkan di antara ada adab doa. Definisi doa juga Sebuah di sini halaman 665. Sebutkan oleh beliau Rahmat taala tentang doa Adua itu dengan mat adua ini mat wajib mutasil ya, lima atau empat harokat. Disebutkan secara bahasa, doa itu adalah ibtahal tu ilahi bisual tu fima indahu minal khair. Doa ya sebutkan di al yaitu apa? Aku meminta dengan sepenuh hati kepada Allah kepadanya dengan permintaan. Doa itu meminta dengan sepenuh hati. Milul qalb benar-benar berdoa itu yang yang bagus demikian. Ini berdoa dengan sepenuh hati, meminta dengan sepenuh hati. Dan aku mengharapkan di sisinya sesuatu yang baik itu doa. Meminta dengan sepenuh hati untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Itu nama doa. Beliau menyebutkan bagaimana di dalam syarah ya kita eh, ini yang usul selasa doa terbagi menjadi dua oleh Syekh menyebutkan juga doa ada dua doa masalah dan doa ibadah ya, ini sudah sering kita ulang-ulang doa masalah yang kita minta itu pada Allah doa masalah masalah ya Allah berikan aku rezeki ya Allah berikan aku ya istri yang solehah berikan pada mana yang baik-baik nah, itu doa masalah doa ibadah ya ibadah sholat <clears throat> puasa itu termasuk doa ibadah demikian sifat. Kemudian ada adab yang tadi kita sebutkan yang akan kita bahas ini sebagai beliau rahimah taala Syekh ya, Abdullah Basam Rasulullah taala yang mengambil dari ucapan Imam Nawawi di Al-Adkar. Sungguh Imam Nawawi Anal madhab Inal madhab al-mukhtar Sesungguhnya pendapat yang terpilih Yang ada pada para ahli fikih, ahli hadis jumhur ulama orang terdahulu salah maupun, maupun kholaf yang belakangan anak doa mustahab. Doa itu disukai. Amin ada bihi dan diantara ada ada berdoa bahwa akiduha dan yang paling kuat. Bisa ditulis ada berdoa dan itu paling penting. Tentu saja yang pertama sebenarnya adalah al-ikhlas. Pertama ikhlas itu aja. al ikhlasulillah ikhlas pada Allah. Yang pertama Doa itu harus ikhlas kepada Allah. Adabnya. Yang kedua yang penting juga bahkan yang paling kuat. Al Imam Ibnu Rajab menyebutkan di Jami' Ulumul Hikam ya yang itu apa yang beliau sebutkan tentang hadis Abu Hurairah semua rajul la yatilu safar menyebut seorang laki-laki yang safar jauh. Kemudian mengangkat kedua tangannya memanggil dengan nama Allah ya Rabbi ya Rabbi. Ya. Itu apa? Disebutkan ada yang kedua tajannubu al-haram. Makalan wal basan wa masyroban. Menjauhi yang haram dari makanan, pakaian dan minuman. Itu. Dalilnya tadi yang disebut Hurairah. Wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun fa anistajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ya, maka bagaimana dikabulkan? Diijabai. Kemudian ketiga, al-wudu. Ya, di antaranya di antara ada berdoa wudu. Bagaimana kalau nggak berwudu tidak apa-apa. Ya, mau kesempatan di waktu-waktu istijabah, namanya ketika hari Jumat sebelum sholat maghrib, sebelum adzan maghrib, tidak ada wudhu ya berdoa, walaupun tidak ada wudhu. Tapi bagusnya berwudhu. Arab yang keempat istibal kiblat, menghadap arah kiblat. Yang kelima asana Allah, Muji Allah Subhanahu wa taala. Jangan terburu-buru ketika berdoa. Asana ya. Ini alhamdulillah rabbil alamin. Udah berdoa. Yang keenam as-shalah ala nabi. Berikan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang kita baca ketika ayat. Ya, Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu dilakukan dengan itu. Kemudian yang ketujuh, Fasdul yadain, ya mengangkat kedua tangan. Sungkan Ibnu Rajab rahimahullah taala ya di Jami' Ulum wal Hikam ketika belum menjelaskan hadis tadi kita sebutkan di halaman 130. Di antara dalil-dalilnya selain dalil tadi, ya, tadi Abu tentang seorang yang itu melakukan safar yang panjang, kemudian mengangkat <coughs> kedua tangannya. <coughs> Di antaranya juga dalil <coughs> mada membentangkan kedua tangannya ila sama ke arah langit. Situ ada hadis Salman radhiyallahu Ya, yang hadis Salman yang menguatkan adab ini. Sebagai Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan sebagainya bahwa Nabi SAW mengatakan Ani Nabi SAW, "Inna Allah ta'ala hayyun karim." Sungguh ya Allah Subhanahu wa taala hayyun. Ya dalam keadaan hidup karim, itu dalam keadaan dermawan. Juga sebutkan juga hayy. Di sini adalah malu. Yastahi idha rafa'a ar-rajul ilayya deh, Allah malu apabila seorang itu mengangkat kedua tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ayarudahuma sifron. Dikembalikan dalam keadaan kosong ibadah ini rugi. Ya, ini Allah malu. Kalau kita mulai berdoa, membentangkan tangan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak di, dibalas, maka Allah di sini malu demikian. <clears throat> ini diantara ya ada yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, wa atau ata'adub wal khusyuk wal maskanah. Ya, ini dalam badan khusyuk. Tenang, khudu, ya, Awadu ya ketika berdoa tersebut bukan malah merasa sombong, tidak merasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, ayas Allah bi asma'i al-idham al-husna, meminta dengan nama-nama Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Termasuk tawasul diperbolehkan. Ya, di antara tawasul yang disyariatkan ada tiga. itu apa? Tawasul perantara dengan Asmaul Husna ini. Supaya kita minta rezeki pada Allah, ya Razab ya rezeki ini, ya Wahidat yang memberikan rezeki. Berikanlah aku rezeki. Ya gofar Wahidat yang maha pengampun, ikfirli, punilah ya aku. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni, dan sebagainya. Ya, Allah punya nama-nama yang baik. Maka berdoalah dengannya. Juga tawasul yang lain diperbolehkan kita minta pada orang yang soleh mendoakan kita kebaikan. Boleh yang masih hidup. Tapi mereka menyebutkan juga para ulama untuk tidak sering. Ya. Karena salaf tidak demikian. Boleh sekali-sekali sebagaimana hadis ya yang menyebutkan istisqa waktu itu Umar radhiyallahu anhu minta pada Abbas berdoa pada Allah langsung turun hujan waktu itu. Demikian juga Muawiyah waktu itu minta aswat al-baka yang suka menangis berdoa langsung turun hujan. Doa orang yang soleh Tawasul dengan doa orang yang soleh yang dia itu masih hidup. Kemudian juga tawasul dengan amalan soleh yang kita lakukan. Ya itu boleh. Kisah tiga orang yang di dalam gua kemudian bisa keluar dan menyebutkan amalan soleh mereka masing-masing. Jadi yang kesembilan adalah itu minta dengan ya dengan nama-nama Allah al husna. Demikian juga doa-doa maksurah yang ada asarnya. Apalagi dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid hasanah Rabbil akhirat hasanah wakin ada benar. Tapi tidak boleh kita membacanya di sujud dengan persis itu. Di ya ini dirubah sedikit. Kalau yang persis ada larangan seseorang ketika sujud baca Al-Qur'an. Boleh mungkin ditambahkan, sebenarnya menyebutkan Allahumma rabbana atina itu ini hasanah. Ya tidak persis dengan apa yang di Al-Qur'an. Demikian juga Rabbana la bana qulubana dari Al-Qur'an banyak sekali doa seperti itu. Demikian juga dari hadis Nabi Allahumma ini dalam dalam sih dalam oleh oleh kru dunia baik lantar faghfir lima peradaban ini. Kalau kita baca itu semua banyak sudah. Lama kadang ya. ya Dan semakin banyak kita berdoa semakin besar pahalanya. Kemudian yang ke sepuluh ada itu itiraf dulu mengakui kesalahan. Ya Allah, aku hambamu yang butuh. Allahumma ini dalam sih dalam katsira. Ini sebutkan dulu. Ya Allah, aku mendulimi diriku dengan kedoliman yang banyak. Sebutkan dulu kesalahan yang mengaku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Mengakui aku berlindung dari kejelekan aku lakukan. Abu laka bidambi, aku mengakui. Abu yakni aktarifu, aku mengakui dosa aku. Baru di akhirnya fakfili maghfiratan mindik. Ampunlah aku ya Allah. Demikian ini mengakui dosa. Al-i'tiraf bidzunub. Ini doa ini benar-benar kita ini dalam badan menjadi orang yang lemah yang butuh pada Allah Subhanahu wa Yang ke-11, meminta isala bi azmin wa raghbah. Meminta dengan benar-benar meminta dan harapan. Ya, jangan main-main, ya. Ya Allah, ini asaluka ini syi'ta. Bukan dalam kitab tauhid masalah ini. Ya Allah, aku minta pada Engkau, kabulkanlah doaku kalau Kau mau. Tidak boleh. Ya Allah, aku berdoa kepada Engkau, untuk kau memberikan aku rezeki memangnya kalau engkau mau ya Allah. Jadi tidak boleh. Ya minta benar-benar dalam keadaan apa? Azm, benar-benar kuat dan harapan. Wajib, wa istihad bersungguh-sungguh. Kemudian ke-12 ya yang tulis ihdar qalb wa tasinu raja. Hatinya hadir dan bagus harapannya. Ya, sebagian orang baca baca dia tidak tahu apa yang dia baca. Pokoknya baca biasanya bacanya seperti ini. Ya, maka hendaknya kita benar-benar menghadirkan hati kita ketika meminta itu. Ya, demikian juga berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadirkan hati ketika berdoa dan baguskan harapan. Kemudian ke belas takriru doa mengulang-ulang doa tersebut. Wal ilhah fihi mengulang-ulang dan bersungguh-sungguh. Ilhah itu adalah merengek-rengek. Minta dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara adabnya demikian. Bahkan disebutkan kita saja sebagian ulama menyebutkan memisalkan kita kalau mengetuk rumah orang. Ya, diketuk tiga kali nggak diizinkan pulang. Satu jam lagi datang lagi ketuk lagi terus bagaimana? Kemungkinan besar apa akan di, dibukakan, dijawab ya untuk kemudian ditemui dan sebagainya. Itu. Kalau kita meminta seseorang mengetuk rumah orang sekali saja mamanya ya sudah nggak dijawab pergi Enggak ada di situ jawaban, enggak ada hasil yang kita usahakan. Tapi kalau kita ketuk, kemudian nanti kita ketuk lagi, kemudian besok lagi gitu terus berulang-ulang, maka hari yang akan pantas untuk dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ke-14 ala takjil untuk tidak terburu-buru. Seorang sudah hadis Abu Hurairah, Imam Bukhari mengatakan Imam Muslim, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yustajabu li hadikum malam Ya'jal diijabahi salah seorang kalian selama tidak terburu-buru. Ya kul dia mengatakan da'autu falam yastajib Aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan, tidak dijawab ya untukku. Kemudian yang ke-15, wa minha ayatarasad al-awqat asy-syarifah. Mencari-cari ya ya tarasad itu ya meneropong ini mencari-cari waktu-waktu yang mulia. Ya orang ketika berdoa <coughs> mencari waktu-waktu yang diijabai yang diharapkan doanya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini banyak dalil masing-masing ada, tapi kan ini kita ingin meringkas. Seperti pemain hadis yang disuruh Rabbuna fi sulusilail al-akhir Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Di mana itu hambaku yang dia itu minta akan dijabai, di mana yang dia itu minta ampun akan ampuni. Seperti malam yang terakhir. Faminha juga yahtani mal ahwal al syarifah kalau tadi kan waktu-waktu yang mulia. Kalau ini sekarang memperhatikan gonimah, benar-benar manfaatkan ahwal keadaan-keadaan yang mulia, hati sujud seperti waktu sujud. Ya, itu adalah tempat ya yang kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ini kalau anda setiap kau suatu sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat waktu itu ketika minta untuk berteman dengan Nabi nanti di surga. Maka Nabi mengatakan, "Tolonglah aku dengan kau banyak sujud." Dan itu tempat yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan juga nuzul guys. ini ketika turunnya apa? Turunnya hujan. Wa minha ayat uwa bilisani zillah wal iftikor berdoa dengan lisan dengan ucapan yang rendah dan butuh fakir pada Allah Subhanahu wa taala. La bilisani fasah wal intilak bukan lisan yang itu menyebut, menyebut menunjukkan kesombongan. Tidak. Orang yang butuh kita butuh pada Allah Subhanahu Ya ini ini diantara adabnya. Ya 17. Disebutkan juga oleh beliau Allah ya waktu-waktu ijabah. Demikian juga ya keadaan-keadaan yang diharapkan dikabulkan yaitu malam Lailatul Qadar. Ya kemudian hari Arafah. Hadis yang kita ketika ya membahas masalah itu khairu doa du'ai yaumil Arafah. Menyebutkan demikian. Sebagus-bagus doa itu doanya hari Arafah. Demikian ucapan aku, demikian juga Nabi sebelumku. Ila ila illallah Ini sebagus-bagus doa itu doa di Arafah. Demikian juga sahur Ramadan, bulan Ramadan. Kemudian juga Lailatul Jumat, ya malam Jumat. Ya Allah alam ini. Yang jelas itu apa? Sebelum sholat, ya, sebelum adzan maghrib di hari Jumat itu juga Demikian juga di Jumat. Kemudian tengah malam, di sepertiga malam, tengah malam, demikian juga sepertiga malam yang terakhir. Situ ada hadis riwayat Imam at Midi dari sahabat Abu Bamah radhiallahu anhu. Ya, waktu itu ditanyakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayat doa asma." wahai Rasulullah, doa apa yang paling dengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala jabulail di tengah malam, tengah-tengahnya malam kurang tidur, kemudian dia berdoa kepada Allah. Waduh beri sholawat, ya akhir-akhir sholat saya mengatakan dubur itu masih dalam bagian sholat itu. Namanya dubur kan pantatnya masih badan orang itu sehingga sebenarnya mengatakan yaitu sebelum salam. Sehingga contohkan di situ seperti doa beliau dari empat itu Rama ini udzika min bil, jahannam ila akhiri. Demikian juga Rama ini ala dzikrika wa syukur wa husni ibadatik yaitu sebelum salam. Ada masalah salam boleh juga, tapi tidak dengan berjamaah. Ya, sebenarnya juga menyebutkan tidak terus menerus. Ya demikian. Hmm. Demikian juga di situ ada ketika panggilan azan ya subhanallah hadis oleh Imam Abu Dawud dari hadis Suhail bin Sa'ad wa Nabi SAW beliau mengatakan isnani la turuddan la dua yang tidak ditolak doa dan tidak ya berdoa ketika apa azan antara azan dan iqamah wa indal ba'si demikian juga ketika perang ya ketika terjadi perang berkecamuk Kemudian dia berdoa. Ya demikian. Ini diantara ada pada Di samping tadi kita sebutkan dari ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yani berkata Rabb kalian, berkata Allah Subhanahu wa taala, doalah kalian kepadaku, aku akan ijabahi. ya tadi sudah kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini dengan lafaz apa? Aku akan ijabahi, aku akan jawab. Ya, dan tidak disebutkan di sini aku akan apa? Aku akan kabulkan enggak? Karena disebutkan di situ ada hadis tadi kita sudah sebutkan, ya hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi diriwayatkan oleh Imam Hakim, demikian juga Imam Tirmidzi. Karena kita memang sudah melaksanakan tadi adab. Adab sudah kita laksanakan sungguh-sungguh. Makanan kita sudah berusaha menjaganya. Ya, berulang-ulang kita juga berdoa. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan doa tersebut. Maka kita jangan seutuh Nabi sudah menyebutkan tadi dalam hadis Abu Said ya radhiyallahu semua Imam Hakim dan Imam Tirmidzi Mamin muslim tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa tidak ada di dalam itu dosa dan memutus silaturahmi kecuali Allah akan berikan salah satu dari tiga. Ya, salah satu dari tiga Allah akan berikan. Tidak akan lepas dari tiga ini. Itu apa? Imma yu'ajjila lahu da'watuh. Bisa jadi Allah kabulkan doa dia, disegerakan, dikabulkan. Ya, Ima ayyudakhiraha fil akhirah. Boleh jadi Allah menyimpan lahu bagi dia di akhirat bahaya. Tidak dikabulkan tapi pahalanya besar nanti. Di akhirat kita ulang-ulang, kita ulang-ulang ya, Sudah berdoa, terus benar minta pada Allah, ternyata dikabulkan. Ini pahala. Ya, jangan kita sebutkan. Doa itu sendiri adalah ibadah. Kemudian yang ketiga, ima ayyusrifa anhu minasuk misraha. Bisa jadi yang ketiga Allah akan palingkan dari dia kejelekan semisalnya. Ini kak kamu kalau berdoa pada Allah, ya, antum berdoa pada Allah minta ya uang satu miliar. Kalau mungkin dikabulkan jauh dari majelis ilmu, jauh dari ya sholat berjamaah kadang sibuk dengan harta yang dia miliki. Ya, ini Allah lebih tahu tentang keadaan kita. Kita harus khusnudon di perkara-perkara yang Allah Subhanahu pilihkan untuk kita. <clears throat> Demikian juga Imam Ibnu Abil di sini menyebutkan beliau bahwa seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Hakil berkata Ibnu Hakil, disebutkan Imam ya Al-Bahr yang punya ilmu yang banyak Al-Alamah Abdul Wafa Ali bin Hakil ini dari ulama-ulamanya Hanabilah ya, Imam Ahmad kalau kita kan biasa dengar Imam Nawawi Ibn Hajar dari madhab ya Syafi'iyah. Nah, di antara mereka ini Ibnu Akil. Disebutkan Fadnadaba Allah Ta'ala ila doa wa bidzalika ma'an. Allah menganjurkan pada kita berdoa. Yang di situ ada beberapa makna. Bisa ditulis bahwa Allah menganjurkan kita untuk berdoa dan itu ada mengandung beberapa makna. Ada enam yang belum sebutkan di sini. Kita berdoa pada Allah itu mengandung enam perkara yang otomatis ketika kita berdoa itu kita mendapatkannya insyaallah. Ah, doa al-wujud. Jadi kita meyakini Allah itu ada. Fa inna man laisa bi mawjud la yud'a. Kita meyakini berarti Allah itu ada. Karena suatu yang tidak ada wujudnya tidak akan diminta. Kita berdoa pada Allah berarti meyakini Allah itu ada. Ya, kalau kemudian seorang ya Berdoa pada berdasarkan tidak ada nggak mungkin. Ketika dia berdoa berarti dia meyakini bahwa Allah itu ada. Sesuatu yang tidak ada, man laisa mawjud la yuta, tidak akan diminta. Tidak ada barangnya kok diminta. Ya, tidak ada orangnya kemudian kita minta. Mengetuk rumah memang benar tidak ada orangnya, tulis rumahnya dijual, tidak ada orang. Diketuk ya tidak mungkin akan keluar. Kemudian alasan yang kedua al al Berarti kita meyakini Allah itu adalah maha maha kaya. Fa'inal fakir lanjut ah, karena sungguhnya zat yang miskin, yang fakir tidak akan di, dimintai. Allah adalah zat yang maha mempunyai pemberian. Ya, yang maha kaya. Jadi ketika kita berdoa berarti meyakini bahwa itu adalah zat yang kuni, Ya, antal goni walah nufuqara, Allah adalah zat yang kaya ya Allah. Ya, dan kami orang-orang fakir. Ya demikian. <clears throat> Bagaimana saya merasa ya ini ragu-ragu sedangkan aku adalah hambanya dan yang makaya kan. Kenapa kita harus merasa e, kurang merasa rendah hati sedangkan kita hambanya Allah dan yang makaya. Asalis yang ketiga asam'u ini zat yang maha mendengar. Fa innal asam la karena sungguhnya ya orang yang tuli atau zat yang tuli tidak akan di, diminta. Kita berdoa pada Allah, ya Rahman ya Rahim. Berarti kita meyakini Allah mendengar apa yang kita minta, mendengar apa yang kita inginkan. Di tengah malam atau ketika malam terakhir, kita orang-orang ber, ya ketika orang-orang dia itu tidur, kita berdoa pada Allah, meyakini bahwa Allah itu mendengar. Demikian juga itu hadis Aisyah radhiallahu anha ketika menyebutkan ya ketika ada khawlah radhiallahu anha waktu itu mengeluh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya yang mendihar dia. Qad sami Allah ladid allati luka fi zawjiha wa tasaki Allah. Dari sebuah Aisyah, aku tidak tahu apa, aku tidak mendengar apa yang dibicara dua orang itu. Allah yang di langit mengetahui. Wa Allah yasma'u tahawurakum. Allah mendengar perbincangan kalian berdua. Aku yang di kamar itu, di bilik itu tidak tahu apa yang dibicarakan. Allah yang mah tinggi mengetahui. Ya, mendengar apa yang diperbincangkan keduanya itu berbisik-bisik. Kemudian yang keempat, al Karom, Ya, kita meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang dermawan. Fa bakhil la yud'a. Karena sesuatu yang dia itu atau zat yang dia itu bakhil, kikir tidak akan diminta. Namanya orang kikir. Untuk apa mendatang orang itu enggak? Mungkin dia ngasih. Sudah terkenal orang ini bakhil, kikir sekali. Ya, dikit-dikit dihitung, dikit-dikit dihitung. Owel, sulit mengeluarkan. Ya, padahal menyebutkan ya eh, Abdul Sudaqah Anda anta sahihun syahihun Taksyal fakir wa tamul Sebagai sebuah sedekah Kau dalam badan sehat, dalam badan kikir, takut miskin, berangan-angan jadi kaya. Mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit dia kumpulkan, ya. Kemudian dia mau mengeluarkan ini sebagai sebuah sedekah. Jadi kita ketika berdoa pada Allah itu meyakini Allah itu adalah zat yang karom, dermawan. Karena orang yang kikir, zat yang kikir tidak akan diminta. al yang kelima ar-rahmah. Zat yang rahmah, merahmati. Fainal qasina yud'a karena orang yang keras, zat yang keras tidak akan diminta. Kasar, keras. Takut orang, mau ketemu aja sudah takut. Apalagi minta, sedangkan orang zat yang rahmah, pengasih. Asadis ya. Al-qudrah, ya, ini punya kemampuan. Allah zat yang punya kemampuan, fainal ajiz la karena zat atau sesuatu yang dia itu ajiz tidak mampu tidak akan diminta. Allah adalah zat yang qadir, yang maha mampu. Apapun Ya, inna ma'amru idza arada sayyan ayakun Lalu kun fayakun. semuanya perkara Allah apabila menginginkan sesuatu, maka dikatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Maha mampu. Perkara yang yang kita merasa itu sesuatu tidak mungkin kalau Allah kehendaki mampu untuk melakukannya. Kemudian setelah ada ucapan ucapan yang bagus, ucapan saya usulnya, Ibnu Taimiyah bikin juga yang lainnya bisa ditulis. al irtifat ila asbab syirkun fi Kita bersandar menoleh kepada sebab syirik. Obat ini kita minum, inilah aku sembuhkan obat ini, syirik. Pekerjaan inilah yang mendatangkan aku hasil. Ya, kemudian aku dengannya mendapatkan uang dan sebagainya. Bersandar pada sebab, sebab saja itu syirik. Demikian juga kebalikannya wa mahwul wa mahwu al asbab antakun asbaban naqdun naqsun fil akal Menghapuskan sebab ya, tidak melakukan sebab berdoa saja. Berdoa saja dia di rumah berdoa tanpa melakukan sebab. Ya, ini menghapuskan sebab untuk itu menjadi sebab itu kurang dalam hal akal namanya akalnya kurang orang seperti ini. Ya, ini dia cuma berdoa saja tanpa melakukan sebab. Ini orang akalnya kurang. Wal irad adalah sebab kuliah meninggalkan sebab secara total qadhun fi syar. Maka ini meremehkan syariat, merusak syariat. Lalu bagaimana? Jadi dari saya tulis seorang bersandar dengan sebab syirik kemudian menghapuskan ya sebab untuk menjadi sebab itu kurang akalnya. Kemudian berpaling secara total dari sebab itu merusak syariat, ya meremehkan syariat. Lalu bagaimana wa mana tawakkul wa raja yatalahu min wujubi tauhid wal akal basyar. Jadi harusnya apa? Kita bertawakal dan berharap tergabung darinya apa? Wajibnya untuk mengesahkan Allah, demikian juga untuk berakal, demikian juga mengikuti syariat. Gitu. Jadi seorang kalau kemudian cuma berdoa saja tanpa melakukan sebab, berarti akalnya kurang. Demikian juga meremehkan syariat berarti syariat menganjurkan untuk berdoa. Demikian juga melakukan sebab. Ya demikian. Kemudian juga kalau kita ya jadi kalau cuma bersandar dengan sebab maka itu syirik. Kalau kita kemudian meninggalkan sebab sama sekali itu berarti kurang akalnya. Demikian juga tadi meremehkan syariat. Lalu bagaimana? Ya seorang melakukan sebab kemudian bertawakal berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian juga tadi yang kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tadi, utuni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, awan ijabah. Ya, ana ijabah doa soal amin itoh. Eh, ini soal. Jadi lafaz ini di sini tadi sudah kita sebutkan banyak lebar ya. Kenapa Allah menggunakan lafaz aku akan ijabahi? Karena mengijabahi, menjawab ya doa itu lebih umum daripada memberikan ya memberikan apa yang dia minta. Itu. Jadi Allah menjawab itu lebih umum. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, mintalah kepadaku aku, akan jawab. Tidak Allah sebutkan aku akan yakni kabulkan, tidak. Kenapa? Karena menjawab itu lebih umum dari apa? Dari sekedar memberikan. Paham? Ya itu. Apalagi tadi disebutkan dalam hadis Abu Sa'id, seorang berdoa itu ada tiga kemungkinan Allah akan kabulkan atau Allah akan simpan pahalanya atau Allah palingkan di situ kejelekan yang semisalnya. Ya. Demikian juga jawaban yang lain boleh disebutkan di sini. Ya, insyaallah demikian kita baca Sirah Nabawi.